Nggih, mugi-mugi panjenengan diparingi kekuatan sakit puasa tanggal 9 Hijjah yaitu hari Arafah. Amin. Malamnya kita takbiran, sunnah kita takbiran. Karena malamnya itu adalah malam Idul Adha. Sunnah takbiran mulai maghrib sampai naiknya khotib ke mimbar kemudian sunnah kita kumpul di masjid ataupun lapangan untuk menunaikan sholat idul adha dan sholat idul adha kata ulama lebih afdol daripada sholat idul fitri sebab nasnya itu jelas dari Al-Quran Allah berfirman fasolli rabbika wanhar Sholatlah kau kepada Tuhanmu dan kemudian setelah sholat sembelihlah hewan korban. Maka ulama berkata perintah sholat tersebut adalah sholat idul adha. Monggo kita bareng-bareng meramaikan masjid-masjid untuk melaksanakan sholat idul adha dengannya insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua keberkahan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal. Setelah sholat, sunnahnya kita adalah menyembelih hewan korban. Kata Nabi, tidak ada amalan yang lebih mulia di hari Idul Adha tersebut daripada kita menyembelih hewan korban. Tidak ada. Jangan kita main akal-akalan wis daripada nyembelih kambing sak juta setengah mending duit tiket no fakir miskin aja. lumayan mungkin bisa buat belanjanya beberapa minggu atau bahkan berapa bulan maka ini pernyataan yang keliru lo ngerti sedekah kok ngerti riyoyo si wong wong kalau sudah waktunya Idul Adha ya sudah Amalan yang paling afdol kata ulama lebih afdol dari sedekah apapun adalah kita menyembelih hewan korban Paling afdol Karena apa? Karena inilah yang disabdakan oleh junjungan Nabi besar Muhammad dan yang dinaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kita itu nyembelih hewan korban ini artinya memang pengorbanan sebab dalam riwayat Nabi Ibrahim itu memang paling cinta dengan anaknya Ismail Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk melakukan apapun siap Gak keberatan sama sekali tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kecintaan Ibrahim kepada Ismail yang sudah berlebihan Sampainya ini kecintaannya kepada Allah Maka Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim benar-benar mau berkorban dan tidak menduakan kecintaannya kepada Allah Maka perintahnya adalah menyembelih anaknya Ismail Subhanallah yang paling dicintai Nabi Ibrahim bukan hartanya, bukan apa-apanya, anaknya. Maka oleh Allah diperintahkan korbankan anakmu tersebut. Kata Nabi Ibrahim, jangan saya yang nyembelih ya Rob, yang lain enggak, kau sendiri yang menyembelih. Setelah itu Nabi Ismail dalam riwayat ditanya dan kemudian lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu dan akhirnya ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih dirubahlah Nabi Ismail itu seekor domba seperti cerita yang kita ketahui bersama tapi hikmahnya kita nggak boleh mencintai sesuatu yang lebih dari kecintaan kita sama Allah nah kalau Nabi Ibrahim yang paling cinta adalah pada anaknya nah kita ini yang paling cinta ini kepada kertas simbol matang dulu maka itu kita beli kambing dengan niatan beli duit iman Inilah yang aku paling cintai sekarang aku korbankan karena kecintaanku kepada Allah Subhanahu maka itu tidak ada yang paling mulia di saat tersebut seperti kita menyembelih hewan korban. Dan apabila menyembelih pun kata Nabi Muhammad SAW, "Abdimu bahayakum." fa innaha ala sirat matayakum ketahuilah besarkan hewan korbanmu baguskan hewan korbanmu agungkan hewan korbanmu karena dia nanti adalah sebagai kendaraanmu kelak di hari kiamat dalam riwayat yang lain Allah berfirman kepada Nabi kepada malaikat Jibril eh Jibril jangan kau biarkan hambaku untuk dia berjalan dengan kakinya ketika nanti di masa. Kenapa ya Rob? Karena aku sudah biasakan dia di dunia itu berkendara. Pertama kali kendaraannya adalah sulbi bapaknya. Setelah menikah pindah ke rahim ibunya. Ketika lahir senantiasa digendongan ibunya. Ketika usianya agak besar sedikit, punggung bapaknya setelah usianya agak besar sedikit, aku ciptakan kuda, aku ciptakan onta, aku ciptakan kendaraan untuk agar hambaku itu menaiki kendaraan. Bahkan ketika meninggal pun aku jadikan punggung saudara dan temannya sebagai kendaraannya menuju peristirahatan terakhir yaitu kuburan. Maka ketika bangkit kata Allah, berilah dia kendaraan. Malaikat tanya kendaraannya apa? apa yang telah dia sembelih dan dia korbankan di dunia jadikanlah saat ini kendaraannya maka itu Nabi mengingatkan abdimu tohayakum perbaiki dan muliakanlah hewan korban kalian karena itu nanti adalah kendaraan kalian mesin nah, jenenge kendaraan itu ya Nabi tergantung yang disembelih di situ pula nanti kendaraannya di akhir kalau yang disembelih kambing rego telung juta lebih-lebih sampai 4 juta Insya Allah kendaraannya di akhirat niku kumersi tahun rongi urolas ono asini lengkap montore enak karena memang yang disembelih barang larang enak apa kendaraan ya Rob? Ditelok kambingnya telung jutaan kayak ono mercy tapi kalau yang disembelih pas-pasan ini ki. Jika ike ini tahun belum bolu Nopo mana nek sungune pedot siji niki kerine demre jebol siji. Nek kambingnya motone kero ya ini kerine lampune mati nek niku sampai kambingnya melaku ngesot yo ya ini bani bocor Nih. kendaraan tergantung dan jangan berlebihan tuku kambing rogo wolung juta tuku kambing monster itu pak apa yang kau sembelih di sini dia kendaraanmu nanti dia dia mis apa di sirot alas sirot yaitu di siratul mustaqim maka itu monggo para bapak, para ibu yang diberi oleh Allah kelebihan untuk menyembelih monggo untuk menyembelih sebaik-baiknya hewan korban karena insya Allah itu adalah kendaraan kita nanti di awal kiamat amin ya Rabbal menyembelih itu sunnah itu menurut madhab syafi'i tapi kalau di madhab yang lain itu mengatakan wajib karena Rasul pernah bersabda maka adalah husah walam yudhahi Barang siapa diberi oleh Allah satu kemudahan tapi dia nggak mau berkorban fala ya kurban namusolana kata Rasulullah sejak tidak musolaku jangan dekat-dekat masjid kami mereka orang-orang yang sudah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang luas tapi mereka tidak mau untuk berkorban na'udzubillah min memang wong medit-medit itu sejak oleh mlebu masjid iya. ngerusok di masjid maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebentar lagi kita akan masuk tanggal tersebut yaitu Yaumun Nahar tanggal 10 Dhul Hijjah paling afdolnya perbuatan saat itu adalah kita menyembelih hewan korban dan hewan korban yang disembelih itu hanya tiga. Satu onta. begini kak ono. Jualan juga untuk kebun binatang tuh pun. Yang kedua sapi dan kalau sapi itu harus sampai usia dua tahun nggak boleh kurang. Dan yang ketiga adalah kambing. Nah, nek kambing niku nek kambing kacang harus usia mencapai dua tahun. Kalau kambing kita cukup masuk setahun atau kalau sudah poel maka silahkan untuk disembelih tapi ingat kambing yang kau pilih harus sempurna tidak ada aib atau kekurangan yang mengurangi daripada daging hewan korban tersebut maka tidak boleh menyembelih hewan yang lahu jarot nopo jarot niku belang ono kagasi ono panuni lah iya Pak, wedhus lho ono panune ini lho Pak. Gak oleh dibeleh. Anakmu nek panun ya ngono. Gak oleh dirabekno nasi Ngenteni ilang panune sik. Retakoni wong tua lho Pak. Aku gak dirabek-rabekno lho. Rabi ya apa wedhus gak payu apa menika nak. Maka itu hati-hati penyembelihan hewan korban itu yang pasti yang jelas sing apik nek mele. Niku persyaratannya tidak boleh ada aib-aib atau kekurangan. Bahkan tidak boleh dalam keadaan hamil. Tidak boleh dalam keadaan hamil karena apabila hamil itu mengurangi kadar dagingnya daripada hewan tersebut. Dengan persyaratan yang telah ditentukan, pilih yang paling baik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih kambing di waktu Idul Adha dua kambing yang besar warnanya pun yang bagus atau putih maka itu disunahkan bahkan untuk menyembelih sendiri lima ahsan bagi siapa yang mampu untuk menyembelih nah, kalau misal punya keahlian nyembelih monggo afdolnya jangan diwakilkan sembelih sendiri dibagi tapi kalau nggak mampu, berikan kepada orang yang mampu untuk menyembelih. Tapi itu nih bagi laki-laki. Kalau perempuan sunnahnya jangan nyembelih sendiri. Sunnahnya mewakilkan. Bahkan makruh kalau perempuan itu sampai nyembelih sendiri. Medeni ini bukan. Usah rapi mau wedok sembelih dewi. Kalau kon ketemuan rapi mana kon beleh dari mana ya? karena nggak pantas itu perbuatan orang laki-laki gak tepat kalau diperbuat oleh seorang wanita nah ini adalah peraturan-peraturannya kemudian sunnah mengatakan bismillah bismillah itu sunnah tidak wajib tapi bukan berarti kalau sunnah itu terus nggak diperbuat tidak okay. kalau apabila kita menyembelih sing penting syaratnya itu wong muslim tapi nek non muslim masih mau bismillah ping petangnya musiji tetep jadi bangkai gak halal niki jadi harus orang muslim dan sunnah untuk mengucapkan bismillah ucapkan bismillah kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa apabila hewan korban itu tadinya sapi boleh untuk patungan sampai tujuh orang kurang boleh lebih tidak boleh tapi kalau domba tidak boleh patungan pak es kambing ini ya, patungan mana satu juta setengah atau sudah 200 atau bahkan mungkin paling mentok 2 juta itu tidak boleh patungan walaupun patungannya nggak sepiro kon seumpama harganya 2 juta sing siji 1 juta 999,9 sing siji 0,01 rupiah nih gimana hukumnya tidak sah hati-hati patungan makanya sih biasanya dilakukan di sekolah-sekolah itu gak sah Lawang sak sekolahan wong pitung atus urunan lho. Lho kambing siji wong lho gak sah wong pitung atus. Nih, tidak diperbolehkan untuk korban dengan cara patungan tersebut. Ya. Maka hukumnya jadinya apa tidak? Tidak sah. Maka itu para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan betul syarat-syarat ini agar kita ini berbuat suatu amal ibadah yang sesuai dengan ridho Allah dan Rasulnya. Ojo ketiwasus beleng kok keliru kabeh lah eman eh, toh. Lebih-lebih kalau yang menjadi panitia penyelenggara hewan korban ya, panitia penyelenggara untuk pembagian hewan korban menerima hewan korban, menerima hewan korban. Ini perlu betul-betul dipelajari. Tidak boleh menjual sedikit pun daripada hewan yang telah dikorbankan itu. Kalau tol belas. Kecuali kalau sudah diberikan fakir miskin, fakir miskin yang jual monggo silahkan. Tapi bagi yang mengorbankan atau yang berkorban tidak diperbolehkan menjual walaupun sedikit pun. Dan ini hati-hati biasane engko nek wis mbeleni ku pak kulitnya dikekno sebagai apa bagian daripada ujroh atau bayaran menyembelih ini hukumnya apa? buatan sah kalau sudah menjual itu hukumnya nggak boleh dan nggak sah ini makanya diperhatikan betul persyaratan-persyaratan tersebut agar betul-betul amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu terima Allah Subhanahu wa taala. Niki para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sedikit tadi yang saya sampaikan adalah hal penting untuk persiapan kita nanti masuk di bulan atau di hari Idul Adha. Mugi-mugi ini bisa menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Ya Rabbal meneruskan apa yang disampaikan Habib Abdul Qadir tadi tentang keutamaan bagi bagiatus solihat. Suatu saat seorang sahabat itu tanglet datang kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur. Kanjeng Nabi, wis ganjaran dipek wong suge-suge tok sing melarat niki mboten kumanan kemudian Nabi bertanya lo kenapa hum yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum walakinnahum yatasaddaquna bi fuduli amwalihim jadi wong suge niku enak cari sahabat napa mereka sholat sebagaimana kita sholat mereka puasa sebagaimana kita puasa tapi mereka punya harta dengannya mereka bisa bersedekah mereka bisa bangun masjid bangun pondok pesantren bangun sumur madrasah dan lain-lainnya karena harta yang melimpah yang mereka miliki sedangkan kami ya Rasulullah gak punya apa-apa untuk bersedekah ini kipak sahabat itu iri sama orang kaya bukan karena hal-hal sepele iri ini gara-gara sakit sedekah coba wong melarat jangan saat niki enak ya tadi usuki montore anyar terus omai anyar terus bojone anyar terus yang dia iri ya hal-hal tersebut tapi kalau sahabat kak butuh motor kak butuh omah yang tapi saya kepingin untuk bisa seperti mereka bertahun iso umroh iso bangun masjid bantu dan lain-lain ya Allah enak naik dadi wong suke. tapi Rasul Wasallam pun menjawab pertanyaan sahabat awalai sallallahu baja'al mata tasaddaqun bukankah Allah telah menjadikan sebagian amalan seperti kalian itu bersedekah Loh, apa ya Rasulullah awalaisa bikulli bikulli tasbihatin sodakoh bukankah ketika kau mengatakan subhanallah niku sodakoh Walikulli tahmidatin sodako kau mengatakan alhamdulillah sodako. Walikulli tahlilatin sodako kau mengatakan la ilaha illallah niku sodako. Walikulli takbiratin sodako kau mengatakan Allahu akbar niku sodako. Nek dikumpul no subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu ini semua adalah Baqiyatu salihat yang tadi telah sama-sama kita baca dalam syarah ratibul Haddad. Ini semua sedekah kata Rasulullah. Bahkan kata Nabi, bukan cuma ini. Wa imatatul adha Kalau kalian berjalan, ada jarum, ada paku di jalan, kau ambil. Kemudian kau pinggirkan. Kau letakkan di pinggir agar nggak kena kaki orang. Itu sedekah. Bukankah al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar sedekah? Mengajak orang, ngejak orang kebaikan, ayo berangkat nang pengajian niku sedekah. Nahi 'anil munkar, mencegah orang untuk berbuat maksiat itu sedekah. Bahkan senyumnya kau di hadapan orang muslim sedekah. Mesem tok niku lho sedekah. Makanya mulut kok kene sampai meneh mesem tok ayo. Senyum itu sedekah di hadapan saudaramu muslim itu adalah bagian dari akhlak yang mulia wa fi ahadikum sadaqah bahkan kalau engkau gauli istrimu kau pun sedekah kata Rasul kata sahabatnya Rasulullah bukankah seorang menggauli istrinya dengan syahwat itu masa dibilang sodako kemudian Rasul mengatakan bukankah kalau bukan pada tempatnya melakukan yaitu berzina itu perbuatan dosa iya ya Rasulullah maka kalau pada tempatnya itu pun sodako Masya Allah ini semua amal baik ganti daripada sedekah yang dilakukan orang-orang berduit kita juga bisa kita tadi melakukan zikir sodakoh kita hadir di majelis ini juga sodakoh semua apa yang kita perbuat di majelis ini semua seperti pahala kita bersedekah dan pahala bersedekah adalah sah pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Nah hitung-hitung ini guru Pak. Kalau kali panjenengan sampai hadir di majelis ini, kita jalan dari tempat yang jauh Ini setiap liku wah, setiap langkah liku sodako. Tapi repotnya numpak motor ki oh betul saya. Niki Habib Soleh niki nanti cerita tentang kulo. Bingung wonten santri niku bingung nang gini kia ini. Niku kan teng hadis disebutakan setiap langkah mengangkat derajat setiap langkah niku sodako setiap langkah oleh ganjaran lalu numpak sepeda niku terus setiap nopo dijawab kene oh neng ngoten liku lipendilin sodako jadi bumbunya pendilin niku sodako dan niku memang hukum kias nih pak Itu hitungan pokoknya pokoke lek berapa langkah ya numpak opo wis padha kira-kira pirang langkah ya iku insyaallah ganjarane amin Maka nek Abdul Tuan teng tumpang niku ngomong alhamdulillah hitungan piro sodako ini e ku pak pentil mulu hitungan ketumpang ya mesti takon beb kapan beb Abdul Tuan di Jare bisa malu berangkat atau diri kan Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah melalui majelis yang mulia ini monggo persiapan kita untuk nanti habis ini kita akan menjalani malam Idul Fitri ini monggo niki majelis majelis Adha majelis insya Allah ini akan beberapa hari lagi ini sama-sama masuk malam Idul Adha di malam tersebut jangan lupa untuk syiar siare nopo takbiran takbiran duduk dangdutan kandani tak no, jangan merusak citra Islam kita itu disunahkan ketika malam takbiran itu kita bertakbir syiar waman yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub ini sebagai bukti takwa hati kita sama Allah kita bersiar kita nggak tahu pak kalau takbiran kalau panjenengan takbiran Allahu Akbar kita nggak tahu siapa yang mendengar mungkin ada orang yang jauh jadi dekat karena karena takbir yang kita sama-sama bacakan kita nggak tahu kalau itu kadang-kadang masuk di hati orang yang nggak beriman jadi beriman kepada Allah dan pahala orang yang sampai mengajak orang tersebut subhanallah dalam satu hadis kudsi diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala janji kepada Nabi Daud, "Ya Daud, wahai Daud, ya, mandallali hariban barang siapa wahai Daud yang mengajak kembali hambaku yang telah lari kita ini sama Allah seperti tuan sama budak tuan sama budak zaman dulu itu tuan memiliki budak bisa diperjualbelikan opo sakar tuan ini tapi kalau budak itu lari, maka sampai kadang-kadang tuan itu membuat sayembara. Sopo sing iso balik no, budakku sing belayu niku tak kei duit sak juta. Kalau budaknya itu bagus bahkan 10 juta bagi yang bisa mengembalikan budakku tersebut. Dan itu kalau sampai budaknya kembali girang yang tuan tadi itu bahkan ngasih uang. Allah juga seperti itu. Hamba itu ada yang dekat dengan Allah dan ada yang lari dari Allah. Yang dekat, Alhamdulillah yang mau hadir majelis dengan kita. Yang menjauh adalah orang yang anti dengan yang namanya ibadah majelis taklim. Ini adalah hamba Allah yang lari. Maka Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi janji. Eh wahai budak, wahai wahai umatku, wahai hambaku, mandala lihaliban Barang siapa yang mengembalikan orang yang lari atau budakku yang lari niki sayembara saking Gusti Allah sing iso balekno budak-budakku niku sing gak gelem majelis sampai mlebu nang majelis niki niki embara, bukan dari majelis taklim tapi dari Allah apa ya Allah saya embara ini 10 juta ya Rob kurang 10 miliar ya Allah kurang terus apa kata tubuh jahadan aku tulis dia adalah hamba yang aku cintai No wonten ganjaran sing luwih gede teko kecintaane Gusti Allah ada orang berteman dengan orang kaya ditawani kon kon kanca yang cilik ah. ya wis kon saiki aku alhamdulillah jadi pejabat kon jalu apa kalau dia orang yang gak begitu pinter jalu eh aku jalu duit sak miliar nah wis ojo kakek ngomong jalu mana jalu mana kira duwe PM iku wong sing kurang pinter tapi nek wong sing pinter kan jalo apa aku kan jalo apa bos pokok aku bisa ketemu Mbak kono terima kasih mana ini pinter jawabannya berarti jalo ketemu terus nih kalau dia aku minta jadi orang temanmu yang seperti dulu ojo jangan sampai berubah dan aku minta kau menyayangi aku mencintai aku dan lebih seneng itu gak sak miliar tok sing metu Pak. Ya sak miliar tapi alhamdulillah istiqomah seminggu. minggu. Kenapa? Karena orang sudah cinta akan memberikan. Lah kita oleh ya Allah dijanjikan barang siapa yang mengembalikan budakku yang lari, ojo khawatir. Kata kayak miliar miliar kurang, aku tulis orang yang agung dan orang yang aku cintai. Nah kalau sampai kita termasuk dari golongan tersebut Alangkah gembiranya kita di dunia maupun akhirat Monggo Takbiran itu niatnya seperti itu Allahu Akbar, Allahu Akbar Ketuk hati umat Islam Ya Allah, yang jauh darimu dekatkan Ya Allah Yang nggak mau korban-korban Ya Allah Yang mau maksiat gagal ke Ya Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar sing boten beriman ya Allah dengan keutamaan takbirmu ini ya Rob mereka beriman kepadamu kenal kepadamu ya Rob ini takbiran ini hati tetapi wong kedung boten ini wonten sing takbiran mbek kubang Allah Allah niku menesuk glene mari Sekentekan sing jenenge napa domba atau kambing nggih terus iku ae dibeleh disane lo malam takbiran ya sik mabuk dari wong nah iku takbir itu fungsinya itu maka takbir itu dengan pakai baju yang bagus kemudian berwudhu iya. dengan wudhu insya Allah ini dakwah masuk ke tempat-tempat yang justru di situ banyak orang lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan ini umat Islam takbiran dan akhlak yang mulia tak eling no ojo takbiran tapi nggawa hal-hal sih gak manfaat bawa gendang dangdutan untuk sing kadang-kadang dan eh, naudzubillah itu bikin malu. Nopo meneh sampai uraan-uraan jangan. Kita itu takbiran mau syiar, bukan kita takbiran mau uraan, bukan mau menjelekkan agama, justru malah jadi dosa, gak malah jadi sunnah. Nih, tapi tak elin no takbiran wong lanang tok ae. Sing wedok aja melok-melok takbiran. Nih, perempuan jangan apa mana sampai numpak truk mono wis takbiran babi diputer-puter ngono mengong ya iki agama apa iki jare wong ya? jangan tapi sunnahnya bagi laki-laki dan anak muda-muda ini khususnya ini sunnah untuk bertakbir dan setiap kali melihat yang namanya domba atau kambing sunnah takbir di sana dan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar terus lewat masjid wonten ini akhir takbiran. Allahu Akbar. Menikah tamu Allahu Akbar. Lu masamu gak seneng nah kambing itu mati. Nih, jangan kita menyangka kambing itu kalau mau detik-detik mau disembelih itu seakan re, mati nih seakan. Jangan. Itu kambing menginginkan kemuliaan untuk disembelih di waktu itu sebagaimana kita menginginkan kemuliaan mati ketika dalam keadaan kita syahid umroh atau haji banyak orang doa ya Allah musim haji itu waktu haji ya Allah saya kepingin meninggal dunia karena barang siapa yang meninggal di waktu haji dia ihram sampai yaumul kiamah orang minta ada riwayat kan Pak Abdul Salihin dia itu dalam keadaan maulid pas keadaan dia itu subhanallah keadaannya kok merasa dekat sama Allah dan Rasulnya dadak dia nggak pernah merasakan seindah seperti itu langsung minta sama Allah ya Rob jadikan keadaanku yang segembira dan indah seperti ini adalah akhir keadaanku saya nggak kepingin punya keadaan lain cabut nyawaku ya Rob langsung dicabut dalam keadaan seperti itu tapi kan jomblo mati lek maulidan ya Hmm. Makanya kambing itu juga seperti itu. Lu kambing itu lho, Pak. Dia kalau dikorbankan di waktu Idul Adha itu syukur sama Allah alhamdulillah. Saya mati dalam keadaan menjadikan menjalankan atau menghidupkan sebagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka itu monggo kita takbiran menjalankan sunnah Nabi dengan takbiran dengan penuh adab, dengan penuh akhlak sebagaimana yang biasa kita lakukan ketika kita konvoi itu. Dengan itu hanya berubah dengan kita menambah takbir, insya Allah nih, eh, mungkin-mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan takbiran itu bagian dari dakwah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mungkin-mungkin insya Allah Masjid Asyikti bisa menjadi masjid yang makmur untuk taat kepada Allah. Kami mengucapkan ribuan terima kasih ke Bapak Tamir atas sambutan panjenengan, atas kesediaan panjenengan menjadi tuan rumah untuk majelis atau jamaah majelis taklim wal maulid Ridwan. Mungkin-mungkin ini bukan pertama kali di desa ini dan insya Allah di saat-saat yang akan datang kita akan senantiasa silaturahim. Dan mungkin-mungkin masyarakat ini saking gedung Rejo niki insya Allah bisa senantiasa meramekan majelis taklim wal maulid Ridwan Oke, para pemuda-pemudanya wong boto dan sekitarnya ini ayo monggo ramekan majelis ini insya Allah semakin banyak orang yang ikut kita akan ditulis orang yang dicintai dan diagungkan oleh Allah amin Ya Rabbal Alamin lan muki para habaib, para kiai, para ustadz diparingi panjang umur, sehat walafiat, sakit bimbing kurulan panjenengan mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu warahmatullahi wabarakatuh.